akan dan sebentar mungkin difokuskan ke soal apa jawab betul kuat kuat yang ada pertanyaan silahkan ditulis dan disampaikan ke depan. Namun sebelum tanya jawab dimulai ada satu dua info yang akan sampaikan. Ini safari dakwah yang diselenggarakan oleh saudara-saudara kita puan di Solo ini dimulai besok pagi bertempat di Masjid Sabila dari pagi hingga siang kemudian maghrib sampai selesai itu di Masjid Negro Kampus Solo dan juga ya pada asar yang diubah sebenarnya jadi pada asar sama maghrib nanti di Baitul Rahman Solo kemudian akadnya di Kota Barat beliau adalah eh, pengajar Ustaz yang putus oleh pemerintah Saudi Arabia untuk mengajar di Al Ustaz Pengarang dan kita berusaha dengan Ustaz termasuk Mudir Al Ustaz oleh bulan ini Zulhijjah sama Muharram di tempat ini Aku membuka Ida Duat ini diperuntukkan kepada ikhwan ikhwan ikhwan ikhwan yang kurang mampu yang usianya 15 sampai 25 kita menerima 10 sampai 20 peserta khusus ikhwan diutamakan yang sudah mandiri dan masa pendidikan di sini selama 2 tahun dua tahun di tempat ini dan berasrama di selatan masjid ini. Jadi kapasitas asrama yang telah siap itu hanya maksimal untuk 20 ikhwan saja. Jadi semuanya gratis, maka minum asrama juga kita panduan kita di asrama atau kita yang ada di wilayah Solo dan juga nanti uh, Ustaz dari Sekolah juga akan mengklaim kepada Ikhwan para peserta selama dua tahun sekolah Jadi kerjasama ini diperlukan didukung oleh beliau Syekh Ibrahim Abdullah karena beliau membangun beberapa markas di wilayah Surakarta atau Jawa Tengah ini yang sudah dimulai di Magelang dan doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita mulai membangun markas di wilayah Surakarta. Jadi utamakan Eh, sangat banyaknya masjid masjid-masjid yang dibangun di wilayah Indonesia. Mungkin para donatur yang berada ya, yang berada di Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia, Mekah dan Madinah, juga Kuwait, mungkin lebih dari dua ribu masjid yang dibangun di Indonesia ini. Maka ini dibutuhkan juga yang siap untuk berjalan di tengah masyarakat sehingga dia saya ibu yang sangat mendukung kegiatan ini untuk diadakan dan tempat yang memang kita sediakan untuk waktu sekarang yakni bulan Berhija eh, dan Muharram kita buka pada bulan ini di Masjid Al Furqan dan untuk kedepannya Insya Allah kita akan tempatkan di sekitar bandara yang Insya Allah mudah-mudahan di pertengahan bulan Muharram atau awal Muharram ini bisa segera dimulai. Demikian bahwa untuk ibu info ini kita sampaikan kepada antum yang memiliki anak sudah dewasa usia 15 tahun. Kalau masalah lulusan jatah SD atau SMP itu tidak kita eh, perhitungkan secara detail. Yang penting dia punya niat yang kuat untuk belajar di agama. Itu yang penting. Dia nanti akan dicek oleh tim pertama atau beberapa asal yang mengajar di tim Solta dan doa untuk selalu diharapkan mudah-mudahan kegiatan dakwah di wilayah Surakarta umumnya dan khusus di sini bisa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Dan yang kedua kita akan mulai yakni pesantren mahasiswa yang ingin kita buka untuk umum dan yang Senin yang yang cuma dan itu telah berjalan kurang lebih dua bulan sebagaimana fakta yang telah tersebar ya hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam atau pada saat pemirsa itu telah berjalan. Untuk itu baik kuat dan juga kuat itu kita mengikuti kegiatan tersebut dalam rangka memahamkan diri kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuat yang bisa kita sampaikan tambahan dari kami panitia mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan juga untuk semuanya untuk tersebut. Salam beliau akan melanjutkan kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. belum selesai dan dibalikkan sedikit pun tidak selesai tapi setidaknya sudah ada gambaran secara umum secara garis besar materi yang kita bahas dan ada yang bisa kita petik kita lanjut pembahasan tentang fenomena melemahnya ghairah atau kecemburuan di tengah umat Islam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Di akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah syahwat maupun syubhat. Iman seiring dengan seiring dengan berkurangnya ulama, berkurang ilmu. Maka keimanan kaum muslimin melemah. Sebagai salah satu dampaknya Pelemah pula Ghiro sifat Ghiro atau cemburu pada sebagian besar kaum muslim Fenomena ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh-contohnya. Saya akan sebut beberapa di antaranya sebagai peringatan bagi kita semua agar kita sadar dan berusaha untuk memperbaiki. Nah, yang pertama contoh yang pertama lemahnya ghirah di tengah masyarakat Islam yaitu merebaknya perbuatan-perbuatan keji, mungkar, maksiat di mana-mana tanpa ada yang mengingat bahkan direstui, dikelola, disediakan tempat-tempatnya. Tidak ada kecemburuan. Dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang tidak memiliki kecemburuan. Bahkan maksiat-maksiat itu terjadi di tengah keluarga, di rumah tangga rumah tangga kaum muslimin, في دلم حديث يعني روايتنا للمن أحمد ده الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدى ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة على تجا الله حرمكم atas mereka surga ada tiga الله yang Allah haramkan atas mereka surga. Mutminu hamba. Pecandu khamar. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wadayyur. Alladhi yuqiru fi ahli al-khumur. Dan laki-laki dayyur. Yang tidak memiliki rasa cemburu. Ia membiarkan bahkan menyetujui. Mengikrarkan perbuatan keji pada keluarganya. Ini berbahaya. Wahai saudaraku, kaum muslimin, para suami, para orang tua, para ayah, Letakkan hadis ini di hadapan mata kita. Lihatlah bagaimana kondisi rumah tangga dan keluarga kita. Bagaimana tidak sedikit suami, orang tua yang membiarkan maksiat pada istri dan anaknya. Ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah satu ada tiga orang Qad haram Allah alaihimul jannah yang Allah haramkan berarti tidak masuk surga. Siapa mereka? Pecandu khamar, minuman keras itu sekarang di mana-mana. Anak-anak kecil pun bisa mendapatkannya. Bahkan bukan hanya minuman. Segala perkara yang sama seperti khamar yang memabukkan. Apa saja narkoba. Semua yang termasuk. Pecandu-pecandunya diharamkan atasnya atasnya surga. Kenapa bisa tersebar? Karena tidak ada orang yang mengingkari. Atau sedikit yang mengingkari. Menunjukkan lemahnya ghairah. Wal'aq. Yang kedua kedurhakaan lihat dari zaman sekarang banyak sekali orang tua yang durhat, banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, sampai bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Anda baca di berita bagaimana anak yang menuntut ibu yang sudah rentah tua renta dituntut di pengadilan. Ibu yang melahirkannya, yang miskin dia tuntut masalah harta. Padahal harta dia itu adalah harta orang orang tua. Apalagi itu harta orang tua. Ini zaman di mana karena lemahnya iman, lemahnya ghirah itu akhirnya kerusakan banyak terjadi di dan yang terakhir tadi, laki-laki yang membiarkan menyetujui maksiat dan kemungkaran pada keluarga. Dan hadis tadi yang makna dengan ini Hadis tadi diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Umar ada lagi yang makna dengan itu dari eh, diriwayatkan oleh Imam at dari Ammar bin Yasir dan juga dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Contoh yang pertama Contoh yang kedua, ramainya dan berlomba-lombanya kaum muslimin pergi berkunjung berwisata bertamasya ke tempat-tempat negeri-negeri yang penuh dengan maksiat. Ini terjadi karena dhaful ghairah, lemahnya sifat cemburu. Pergi ke tempat-tempat yang di sana banyak pelacur, banyak ke pantai-pantai yang banyak orang telanjang, yang banyak maksiat pokoknya pergi ke Eropa, bangga. Ada orang pergi umroh sambil wisata ke Eropa, pergi jalan-jalan ke Itali, ke Roma, kemana. Nah, bangga. Padahal yang dia lihat maksiat saja di sana. Apa yang dibanggakan? Senang dia cerita kemana-mana. Tidak ada gairah. Tidak ada kecemburuan. Atau lemah sifat kecemburuan tersebut. Kan sebagian orang bisa jadi dia berpenampilan taat baik namun rela membawa keluarganya berwisata ke tempat-tempat yang penuh dengan ini juga salah satu bentuk lemah kehidupan. contoh yang ketiga banyaknya manusia yang dengan sengaja memasukkan ke dalam rumah mereka alat-alat yang bisa merusak dirinya dan keluarganya seperti televisi, kemudian internet, parabola dan lain sebagainya yang mengajar yang mempertontonkan di situ perbuatan keji dan bagaimana cara berbuat keji, bagaimana cara berbuat dosa dengan bebas keluarganya menikmati itu semua. La Ini juga salah satu bentuk bukti tidak sedikit dari kaum muslim kaum muslim memiliki ghirah yang ia berbeda dengan salafus soleh dahulu mereka tidak rela tidak ridho kalau mereka mendengar melihat kemaksiatan itu di rumah mereka di tengah keluarga mereka contohnya dari Khalid bin Abdurrahman dalam kitab Ighathatul Lahfan إضافة الأخبار الكرامة لإمام ابن القيم ابن القيم الجوزية دي ابن كيل كان دين خالد بن عبد الرحمن خالد بن عبد الرحمن وكذا كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك بس في زمن سلف الصالح كمي berada dalam pasukan سليمان بن عبد الملك فسمع غناء من الليل lail suatu malam dia mendengar suara nyanyian. Fa'atala ilaihim mukratan faji'a bihim. Maka besoknya dia kirim pasukan untuk tempat dari mana arah nyanyian tadi. Lalu didatangkan, dihadapkan kepada mereka. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada orang-orang itu, orang-orang yang sibuk dengan menyanyi di malam hari itu, Inna fursa la yushil la yushila fatastawdiqa lahu rukma aw rukma aw ranka wa innal fahla la yuhda fatutba lahu naqa wa innat tis لا فتستحرم له الأنف وإن الرجل لا يتغنى فتشتاق إليه امرأة قال أخصوهم فقال عمر بن عبد العزيز هذه المصلح ولا تحل فخلى سبيله فخلى فخلي سبيله فخلى سبيله jadi dihadapkan kepada dia marah Sulaiman bin Abdul Malik mereka sedang berperang melawan orang Persia orang Majusi apa kata dia Sesungguhnya orang-orang Persia itu sudah bersiap-siap untuk merebut daerah yang bernama Romka. Dan di sana ada para wanita-wanita dan di sana hewan-hewan ternak dan juga wanita-wanita semuanya menjerit meminta pertolongan dan bantuan sementara laki-laki di sini sibuk dengan bernyanyi-nyanyi yang membuat perempuan tergoda. Apa kata dia? Potong kemaluan mereka semuanya. Saking marahnya jadi. Dan itu tidak boleh. Umar bin Abdul Aziz ada ketika itu. Aksuhum Potong kemaluan mereka. Karena marahnya dia kepada penyanyi-penyanyi Kenapa? Karena yang menyanyi itu biasanya perempuan. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Hadhil muslah. Memotong kemaluan mereka itu termasuk muslah yang dilarang oleh Nabi. Wala tahil. Dan itu tidak halal. Fakhalli sabilahum. Biarkan mereka lepas. Bebas. Fakhal. Maka telah kata Abdurrahman bin Khalid. Sulaiman bin Abdul Malik melepaskan mereka. Nah, Umar bin Abdul Aziz menegurnya bukan karena marah itu bukan, tapi hukumannya yang tidak tepat. Namun marahnya Sulaiman Abdul bin Abdul Malik menunjukkan bahwa mereka para pemimpin itu tidak rela ada maksiat-maksiat seperti itu di dekat di dekat mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh yang keempat. Sebagian laki-laki menganggap remeh dan gampang istrinya, seorang diri naik taksi, atau diantar oleh sopir-sopir pribadi. Ada lagi akhwat-akhwat dibiarkan naik ojek oleh suaminya. Nah ini juga termasuk contoh-contoh lemahnya ghairah pada kaum muslim. Bahkan sebagian wanita-wanita itu bukan sebagian banyak di antara mereka pergi naik kendaraan-kendaraan umum, naik taksi, naik ojek dengan perhiasan yang lengkap. Perhiasan di sini bukan perhiasan ini. Solek eh, bersolek dengan cara cara bersolek dengan cara jahiliyah. Parfumnya semerbak. Kemudian juga lipstiknya, bedaknya, semuanya yang membuat orang-orang terfitnah. Dan itu dibiarkan. Ghairah. Laki-laki membiarkan saja seperti itu. Menunjukkan lemahnya kecemburuan pada kaum muslimin. Kemudian contoh yang berikutnya yang kelima. Sebagian laki-laki atau bahkan itu banyak dari laki-laki kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang membiarkan istri-istrinya, anak perempuannya berobat ke dokter dokter laki-laki begitu saja dengan mudah, Tidak didampinginya atau tidak berusaha dahulu mencari dokter wanita. Maka Laki-laki itu, dokter itu dengan mudahnya pula memeriksa nanti, buka bagian sini, disuntik di apa, segala macamnya. Mana ghairah surinya, mahramnya. Tidak boleh perempuan robat kepada dokter laki-laki kecuali daru darurat. Misalnya, tidak ada lagi dokter perempuan dalam bidang itu. Atau memang dalam kondisi darurat, misalnya, kalau tidak segera bisa berbahaya nyawanya. Untuk ke dokter yang perempuan, jauh Sementara ini harus disegerakan misalnya ada orang kecelakaan perempuan. Nah, ini harus tolong cepat nyawanya. Nah, mungkin ditunggu cari dokter perempuan dulu. Bisa mati nanti. Ini darurat, darurat atau darurat tutubihul mahdura. Tapi sekarang tidak kondisinya darurat dengan gampangnya. Kadang-kadang enak saja dia pergi ke dokter spesialis kandungan. Ya, bawa ini istrinya. Aurat istrinya dilihat oleh dokter laki-laki itu dia santai-santai saja. La ilaha illallah. Mana kecemburuan dia? Alhamdulillah sekarang banyak dokter-dokter spesialis seperti itu yang perempuan. Perempuan cari. Perempuan sama perempuan saja tidak boleh melihat aurat kecuali darurat karena melahirkan seperti itu, apalagi laki. Laki-laki. Ini dengan gampangnya. Ini juga menunjukkan contoh-contoh perkara-perkara di mana yang menjadi contoh lemahnya sifat ghirah kecemburuan kaum muslimin yang menunjukkan lemahnya keimanan kaum muslimin. Contoh yang kena Berbaknya dan menyebar luasnya tempat-tempat berfoto bagi kaum wanita. Bebas mereka berfoto ria. Kemudian juga wanita-wanita memampang foto-foto dan gambar-gambar mereka di internet. Suaminya diam saja. Anak-anaknya, ayahnya diam saja. Dengan segala bentuk gaya di internet-internet menggoda orang. Ini juga lemahnya zero. Sebagian orang bahkan foto-foto keluarganya digantung. Ini fotokan waktu nikah dulu nih. Wah, istrinya pakai tidak pakai pakai baju pengantin itu gaun pengantin itu kan dia oleh orang itu cantik. Enggak istri kamu ya. Emak aja dia bilang cantik menikmati istrinya dia oh iya senang dia dipuji seperti itu Zero tidak ada akibatnya terjadilah malapetaka, maksiat dan lain sebagainya. Dan banyak sekali wahai saudara-saudari contoh-contohnya kalau kita sebutkan satu persatu amat banyak dalam kehidupan kita membuat kita miris. Wajib bagi kita untuk kembali ke jalan Allah. Terakhir ini sebelum kita tanya jawab. Sebab-sebab lemahnya ghirah. Jadi agar kita tahu obatnya harus tahu sebabnya. Sehingga kita tahu penyebabnya kita carikan solusinya. Ini ringkasannya Cepat-cepat saja ya karena waktu kita sudah pendek. Saya dari tadi belum sempat ganti baju aja di jalan tadi. Karena belum sempat apa-apa. sebab ah, sebab-sebab lemahnya ghirah yang pertama dhaful iman, lemahnya iman. Dan penyebab lemahnya iman adalah ma maksiat. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan berkurang karena karena maksiat. Jadi apa kata Ibnu Qayyim? Langsung saya terjemahkan saja ke bahasa Indonesia perkataannya dan itu ada dalam kitab Ad-Da'u Dawa. Di antara hukuman hukuman perbuatan maksiat terhadap perbuatan maksiat bahwasanya maksiat itu memadamkan api kecemburuan yang ada di dalam hati. Padahal api kecemburuan itu adalah unsur kehidupannya, kebaikannya. Seperti kehangatan yang ada pada jasad manusia. Lihatlah, manusia membutuhkan kehangatan tubuh. Kalau dingin, orang orang mati gimana badannya? Terasa dingin kan? Badannya sudah dingin. Tidak ada lagi kehidupan. Nah seperti itulah. Kalau api kecemburuan itu redup dan padam, dingin dia. Tidak ada lagi kehangatan cinta kasih itu di tengah manusia. Nah masih yang memadamkan api kecemburuan itu. Apa kata beliau? Sesungguhnya kecemburuan itu kehangatannya dan api ini dan baranya itu yang keluar dari kecemburuan itu akan mengusir segala kekejian, sifat-sifat yang tercela dari hati sebagaimana emas ditempa, besi ditempa agar hilang karatnya, agar emas itu menjadi murni, agar perak itu menjadi murni, ditempa dahulu. Seperti itulah api kecemburuan itu menghilangkan sifat-sifat tercela dan keji dari jiwa manusia. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia, orang yang paling bersih hatinya, karena beliau adalah orang atau manusia yang paling cemburu. cemburu. Ini yang pertama. Yang kedua penyebab lemahnya iman adalah rasul fitri dengan segala macam sarana prasarana. Rasul fitri itu invasi pemikiran, perang pemikiran, penjajahan pemikiran dilakukan oleh orang-orang kafir musuh Islam. Mereka menjajah, memerangi, menginvasi pemikiran tidak kaum muslimin dengan berbagai cara. Mereka kuasai media massa. Mereka kuasai media visual, audio visual, mereka kuasai media media sosial yang lainnya. Semuanya mereka kuasai. Lalu mereka siarkan. Siaran-siaran yang merusak itu baik dalam akidah ibadah, akhlak dan lain budaya dan lain sebagainya mereka siarkan di tengah negeri-negeri kaum muslimin. Nah, karena terus menerus akhirnya menjadi terbiasa kaum muslimin lalu mulai berubah. Yang ketiga, lemahnya kepemimpinan kaum laki-laki di rumah tangga dan cinta yang berlebihan kepada wanita yang menyebabkan dia lemah di hadapan istrinya. Sehingga istrinya bertindak semena-mena, tidak berani lagi dia di hadapan istrinya. Tidak berani dia kalau sudah istrinya belalakan matanya atau meninggikan suara sedikit, langsung lemah. dulu istri saudara ini udah daripada nanti ditinggalnya saya. Takut dia diajar istrinya. Kalau begitu saya pulang aja lah ke rumah ibu saya. Ya ya Mana dia itu rijalu qawamuna 'ala nisa? Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Nah lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa wanita itu? Kenapa wanita itu akhirnya berusaha untuk berbuat maksiat dengan Nabi Yusuf? Karena kelemahan suaminya, lemah dari berbagai sisi lemah memimpin keluarganya, juga lemah dalam memenuhi kebutuhan istrinya. Akhirnya terdorong berbuat maksiat istrinya. Jadi di kisah Nabi Yusuf itu luar biasa sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Yusuf itu? Kata Nabi Yusuf sebagaimana diceritakan oleh Allah, "Asijnu asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi." Sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada ajakan mereka. Di sini kan yang ngajak padahal kan cuma satu orang, istrinya Aziz Mesir itu, gubernur Mesir itu. Tapi kenapa disebut dengan sirat jamaah Menunjukkan mereka itu memang seperti itu, banyak mayoritasnya. Inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar. Ketika seorang suami tidak lagi sanggup menjadi pemimpin atau lemah memimpin rumah tangganya, maka ingat inna kaidahunna azim tipu muslihat perangkap-perangkap wanita itu sangat banyak jangan marah hai saudariku wanita muslimah ini sifat anda sifat wanita wanita nah, anda tentu akan bangga jika suamimu memimpinmu sebagai seorang laki-laki yang adil, yang penuh dengan kasih sayang, yang meletakkan cemburu pada tempatnya Penyebab yang berikutnya yaitu yang keempat. Berlebihan dalam kehidupan dunia dan tenggelam dalam syahwatnya. Menghilangkan sifat cemburu. Sama seperti contohnya di kisah Nabi Yusuf. Wanita ini bergelimang kemewahan dan suaminya juga. Mereka berlebihan dalam kehidupan dunia wanita ini. Tidak apalagi yang kurang berlebihan dalam kehidupan dunia, bergelimang dengan syahwatnya, membuat kita dikalahkan oleh nafsu, tunggangi oleh nafsu. Sehingga kecemburuan itu melemah. Jadi jangan berlebihan, jangan tenggelam dalam syahwat kehidupan dunia. Yang berapa lagi? Kelima. kelalaian kaum muslimin dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga penyebabnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan punya tingkatan-tingkatan. Tidak bisa kita, mungkin bukan wewenang kita untuk mencegah dengan tangan kita. Apa salahnya kita berbicara memberi nasihat? Tapi sekarang karena kaum muslimin lalai, nampak pemuda, nampak anak-anak remaja melakukan perbuatan dosa dan maksiat, lewatnya dari anak-anak itu diam saja, bukan ditegurnya. Eh, nak, dinasihati dengan baik. Tidak dibiarkan saja. Akhirnya menjadi sesuatu yang biasa dan mereka semakin berat, berani. Karena tidak ada lagi yang memberi nasihat, menegur, mengingatkan. Di mimbar-mimbar pun jarang orang mengingatkan. Akhirnya menjadi sesuatu yang terbiasa. terbiasa. Anggaplah bahwa dalam skala besar di masyarakat, merubah dengan tangan itu bukan wewenang kita. Dengan lisan, itu bisa. Setiap mukmin bisa melakukannya. Dan di rumah tangga juga wewenang kita, kita bisa karena kita pemimpin rumah tangga, kita punya wewenang untuk merubah kemungkaran itu dengan tangan. Menghilangkan maksiat tersebut. Bahkan mengambil HP dari anak kita saja kita tidak berani. Padahal kita sanggup semua kita pemimpin, kita pemimpin dan ayah, tapi kita tidak berani entah kasihan yang kasihan ke alasannya atau nanti dia begini daripada dia pergi ke warnet lebih baik begini. Kalau ke warnet masih tempat umum, mungkin dia tidak akan bisa sebebas main HP berbuat mak maksiat dengan HP itu. Ma, HP itu dia bisa sendirian di kamar dan segala macam anda tidak bisa memantau di warga dia masih ada orang walaupun dia berbuat maksiat mungkin tidak akan seberani ketika dia menggunakan handphone atau takut nanti terjadi anak sama lah begini begitu lebih takut marah anaknya daripada marah Allah. Allah Subhanahu wa taala melalaikan amar ma'ruf nahi menyebabkan lemahnya lemahnya ghairah kecemburuan. Nah, itu dia di antara sebab-sebabnya banyak lagi yang mungkin tidak mungkin tidak bisa kita sebutkan. Saya rasa cukup sampai di situ dulu. Silahkan yang mau bertanya tulis pertanyaan dan diwakilkan oleh kami. Bagaimana rasa cemburu terhadap kemaksiatan yang ada di sekitar kita Ustaz? Cara menyikapinya yang terbaik. Kecemburuan itu pertama harus kita kita tumbuhkan benci terhadap maksiat kemungkaran. Bagaimana bentuk benci kita terhadap maksiat dan kemungkaran? Kita tinggalkan, kita jauhi maksiat dan pelaku-pelaku. Kemudian tingkatkan keimanan itu dengan apa? Dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Kita mulai tingkatkan mengingkarinya dengan lisan. Maksudnya memberi nasihat itu kalau kita sanggup. Nasihat kan tidak mesti harus jalan orang ramai. Bisa berdua datangi dia, ketemu sama dia, bawa hadiah untuk dia, ajak dia, antar makanan kepada dia, bincang-bincang bertamu ke rumah, sampaikan dengan cara yang baik bahwa tujuan kita juga adalah untuk kebaikan dia. Dia tidak terima tidak ada masalah, kita sudah tunaikan kewajib, kewajiban kita. Tidak sanggup itulah dia yang lemahnya iman sikap kita benci kemungkaran itu, benci pelakunya dan jauhi maksiat serta tempat tempat tempatnya. Zaman sekarang banyak akhwat yang tidak berjilbab. Bagaimana cara mengungkapkan kecemburuan kita? Beri nasihat dia. Beri nasihat dia. Itu cara mengungkapkan. Kalau cara menyikapi lain lagi. Kalau mengungkapkan kan dengan lisan. Nasihati dia. Jelaskan kewajiban berjilbab itu. Kalau tidak sanggup, maka harus tumbuhkan rasa benci terhadap kemungkaran tersebut. Pertanyaan berikutnya. Besar pada umur berapa orang tua memerintahkan yang keras pada anaknya untuk melaksanakan sholat lima waktu? Apakah anak yang baru usia lima tahun TK kita suruh mengerjakan sholat? dengan perintah yang keras misalnya ketika tidak tiba waktu sholat dan anak tersebut masih di luar lalu kita masih tidur lalu kita bangunkan kita suruh untuk sholat walaupun anak tersebut sampai menangis Rasulullah saw Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda muru auladakum bis salatin sabah perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat di umur 7 tahun wadribuhum bil ashr bainahum Dan pukullah dia kalau tidak mau sholat di usia 10 tahun serta pisahkan mereka di tempat tidur. Jadi di sini jelas dan tegar, kapan kita mulai memaksa anak kita sholat di umur 7 7 tahun. Karena ketika itu dia mulai mumayyiz, sudah bisa membedakan perintah dan larangan. Dan biasanya anak umur 7 tahun itu sudah mulai menghafal zikir-zikir sholat. Sudah bisa mengerti, sudah bisa mengikuti. Diperintah dia sudah bisa mau menuruti. Dilarang dia sudah paham, itu tidak boleh. Di bawah umur itu biasanya dia belum mengerti perintah dan larangan. Nah di usia di fase itu biasanya motivasi, bukan perintah. Kita ajak. Nah, kita ajak dan kita biasakan. Tapi belum dikeras, dikeraskan karena dia memang belum paham. Karena dia memang belum belum paham. Tapi kalau ada, setiap orang tua tentu tahu kondisi anaknya. Umur 7 tahun itu tidak mutlak, itu hanya batasan yang diberikan oleh Rasulullah secara grup, secara aglabiyah. Mayoritas anak-anak biasanya memain itu umur 7 tahun. Oleh karena itu juga sekolah pun makanya mulai pendidikan itu sekolah itu di umur sekolah dasar itu di umur 7 tahun. Di bawah itu dianggap anak-anak masih main-main saja, dibawa ke masjid suruh sholat masih gini-gini saja kadang. Tetapi boleh kita biasa biasakan. Dibiasakan dia sholat. Terlambat pun dia bangun, tetap suruh dia sholat. Tetap suruh dia. Tapi jangan pula umur 4 tahun, 5 tahun, tidak mau bangun subuh, sholat pada tempat waktu disiram pula, dipukul pula. Sampai nangis-nangis, itu belum waktunya. Harus dengan kasih sayang di masa itu mungkin dia belum mau bangun nanti tunggu beberapa saat bangunkan lagi terlambat dia biar dulu karena dia masih belum wajib belum kalah dan juga belum mumay mumayyiz kalau umur tujuh tahun itu sudah diperintah dan dipaksa kalau umur 10 tahun tidak mau itu harus sudah dipukul di sini ada sebuah rahasia kalau orang tua umur 7 tahun sampai umur 10 tahun kan 3 tahun kalau dia betul-betul konsisten, komitmen untuk menjaga sholat anaknya dari umur 7 tahun sampai 10 tahun, umur 10 tahun insya Allah tidak perlu main pukul lagi. Cuma biasanya orang tua lalai, dia tidak konsisten menyuruh anaknya. Udah umur 8 tahun, 9 tahun pun, anaknya masalah sholat subuh dibiarkan saja. Terlambat pun tidak ada masalah. Tapi kalau masalah terlambat pergi sekolah, jangan tanya. Dipukul, mau sekolah tidak? Sekolah tidak? Dipukul, kalau tidak dihukum. Jadi beda. Kok dia terhadap dunia bisa sekeras itu? Terhadap akhirat dia tidak bisa. Aneh kan? Nah biar aja Nanti dia juga bawa anaknya terlambat. Bangun, bangun. Nanti terlambat sekolah. Ditutup pagarnya. Bangun, bangun. Nanti terlambat sekolah subuh. Ditutup pintu sorga. Coba begitu. Bangun cepat terlambat. Nanti marah guru kamu. Kamu ini sudah banyak dicatat dan terlambat. Bangun-bangun nanti Allah marah. Kamu sudah sering cara malaikat. Terlambat sholat. Nah, coba, tidak pernah kan orang tua seperti itu. Coba diterapkan. Ayo nak, cepat. Nanti terlambat terus malu ya kepada oh, kepada teman-teman kamu orang tua yang lain kepada sekolah ini sudah dipanggil. kenapa tidak kita katakan seperti itu? Nanti apa yang terjadi katakan itu seperti itu coba. Kalau tiga tahu dia berkomitmen konsisten seperti itu. Subhanallah. Kata para ulama, setelah umur 10 tahun tidak perlu lagi dia main main pukul. Karena anak dari umur 7 tahun sampai 10 tahun itu mereka e, melakukan sesuatu itu sesuatu yang sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa dalam fase itu dengan sesuatu yang buruk susah merubahnya setelah. Hati-hati. Bagaimana tatkala kita beramal ma'ruf tatkala kita beramal ma'ruf dari dari keluarga sendiri yang menghalang-halanginya karena dia beranggapan yang suka mencampuri urusan orang lain. Beramal ma'ruf nahi mungkar tentu dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan, kebengisan dan lain segala macamnya. Seperti yang saya katakan tadi, sampaikan yang lembut, manusia di zaman sekarang lebih membutuhkan kelembutan Buka pintu hatinya, sentuh dia. Ingatkan dia ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kalau seperti itu, ada juga orang yang marah keluarga kamu jangan ikut campur urusan orang lain, biar aja lah masing-masing. Kan toh di surga juga masih masuk surga masing-masing. Salah ini kalau ada orang seperti itu masuk surga masing-masing. Maksudnya apa orang-orang mukmin akan mengajak teman-temannya mukmin menyelamatkan teman-temannya memberi syafaat dengan izin Allah teman-temannya masuk neraka. Dia dulu sama sholat sama dia, tapi ada dosa yang menyebabkan dia masuk neraka. Anda yang soleh akan membawa orang tuanya juga yang anak orang tua yang berdosa tapi dia beriman akan bawahnya masuk masuk surga dan menjadi hijab dari api neraka. Jadi tidak benar masuk surga masing-masing. Nah, jadi ingatkan dan kalau ada yang seperti bersikap seperti itu, memintakan, memerintahkan kita dari mungkin ayah, ibu kita, keluarga kita, jangan campur urusan orang lain, sabar jelaskan saja dengan baik. Ini bukan mencampuri urusan orang lain, tetapi karena saya mencintai dan ingin mereka mendapatkan kebaikan dan terhindar dari dari keburukan. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.